Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasannya pada diri manusia ada segumpal daging. Bila mana segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh pada diri manusia tersebut atau baik keadaan manusia tersebut. Sebaliknya apabila segumpal daging itu rusak maka rusaklah semua diri manusia tersebut segumpal daging itulah yang disebut dengan al-qalbu sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih ala wa inna fil jasadi mudghatan ingatlah sesungguhnya pada jasad seseorang itu ada mudghah segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh apabila segumpal daging itu baik maka akan berefek kepada jasad jasad itu pun seluruhnya akan baik wa idza fasadat apabila segumpal daging itu rusak fasadal jasadu kulluh maka rusaklah seluruh jasad itu ala wahyal qalbu yang dimaksud dengan segumpal daging itu adalah al-qalbu atau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia yaitu hati. Al-qalbu keadaan hati seseorang berubah-ubah. Qallaba yuqallibu menunjukkan bahwasannya perubahan itu senantiasa ada. Maka disebut al-qalbu karena sifatnya yang berubah-ubah. Dalam kondisi keadaan seperti itulah hati manusia perlu ditetapkan menunjukkan kekokohannya. Maknanya agar tidak berubah-ubah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing agar hati itu kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak doa dengan mengucapkan ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik ya. atau di dalam riwayat yang lain ya muqallibal qulub wal absar thabbit qalbi ala dinik ya. Wahai yang membolak-balikan hati yaitu Rabb Allah Subhanahu wa taala Thabbit kokohkanlah Kalbi hatiku Ala dinik di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan kepada kita badiru bil a'mal Bersegeralah kalian menunaikan amalan-amalan kebaikan. Karena bisa jadi pagi hari seseorang beriman, sore sudah kafir. Sore beriman, esok paginya sudah kafir. Maka badiru bil a'mal. Segeralah kalian melakukan amalan amalan kebaikan. Mengapa demikian? Karena itu tadi sifat hati itu selalu berubah-ubah. Selalu berubah-ubah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah mengatakan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyatu, wa ma yu'amminuni wa qulubul ibadi baina isba'aini min asabi'ir rahman ira idza arada ay yuqalliba qalba abdin qallabahu wahai Aisyah siapakah manusia yang merasa aman siapakah orang yang merasa aman Sementara hati manusia sementara hati manusia baina isbi'aini min asabi'ir rahman sementara hati manusia itu ada di antara dua jari jemari ar-rahman yaitu dua jari jemari Allah subhanahu wa ta'ala Idza arada ayyuqalliba qalba abdin jika Allah menghendaki hati seorang hamba Allah gerak-gerakkan, Allah ubah qallabahu maka hati itu akan berubah. Ya. Maka akan terjadi perubahan tersebut. Fal qulubu biyadillahi azza maka hati manusia itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan bimbingan dengan doa ya muqallibal ya, ya muqallibal qulub wahai yang meng, mengubah-ubah hati ya. Sabit qalbi ala dinik kokohkan hatiku di atas agamamu. Disinilah pentingnya seorang hamba senantiasa berusaha untuk menjaga keadaan hatinya. Ya, hati itu ada beberapa amal yang amalan itu dilakukan oleh hati. Di antaranya apa? Di antaranya niat. Niat adalah amalan, tapi amalan bil qalb, amalan dengan hati. Niat bisa berubah-ubah. Ya. Hari ini ikhlas, esok mungkin ria dan seterusnya. Maka semua itu dituntunkan di dalam syariat agar kita menetapi mengokohkan keadaan hati untuk tidak berubah-ubah yaitu sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keadaan hati misalnya amalan kesabaran. Sabar adalah amalan hati. Maka kesabaran itu pun fluktuatif bisa naik, bisa turun. Ya. Sebagaimana juga iman, Yazid wayankus bertambah atau berkurang. Nah, keadaan-keadaan yang demikian itu harus kita fahami agar hati kita senantiasa kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa taala maka berbagai upaya harus kita lakukan untuk menjaga hati kita. Di antaranya dalam bentuk lahiriah kita berupaya untuk melakukan pertemanan ya, melakukan pertemanan dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Karena itu akan memberikan pengaruh asar kepada keadaan hati kita. Kita berupaya untuk melakukan amalan-amalan kebaikan, menyegerakan amalan-amalan kebaikan sebagaimana diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu pun dalam rangka untuk menjaga keadaan hati kita. Dalam hadis yang lain disebutkan kullukum dallun. Seluruhnya kalian itu dalam keadaan sesat. Illa man hadaituhu kecuali yang telah aku beri hidayah kepadanya. Jadi pada hakikatnya manusia itu dalam keadaan tersesat kecuali yang telah Allah limpahkan kepadanya hidayah. Maknanya apa? Yakni wafak wafaktuhu lil haq. Yang dimaksud dengan hadai illa man hadaituhu kecuali orang yang telah aku berikan hidayah kepadanya, ay wafaktuhu lil haq yaitu saya memberikan taufik. Saya memberikan taufik kepada orang tersebut lil haq untuk berada di atas kebenaran. Hidayah menurut para ulama ada hidayah dalam bentuk irsyad wal bayan. Hidayah dalam bentuk irsyad, bimbingan, wal bayan, penjelasan. Terkait dengan hidayah yang satu ini, ya, bisa jadi orang-orang kafir pun sudah mendapatkannya. Sehingga bila kita temui ada orang dinasehati tapi masih tetap dalam keadaan tidak melaksanakan nasihat itu. Dinasehati untuk sholat masih tetap tidak mau sholat. Dinasehati meninggalkan minuman keras masih tetap meminum minuman keras. Ya. Artinya apa? Hidayah dalam bentuk irsyad wal bayan sudah sampai kepada mereka. Akan tetapi ada hidayah satu lagi, hidayah itu taufik. Hidayah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketika seseorang setelah mendapatkan hidayah irsyad wal bayan, mendapatkan bimbingan dan penjelasan, Allah gerakkan hatinya untuk mengikuti bimbingan dan penjelasan tersebut. Ia laksanakan nasihat yang sampai kepada dirinya. Artinya ia mendapatkan taufik. Itulah yang disebut dengan wafaktuhu lil haq. Aku memberikan kepadanya taufik untuk berdiri, untuk berada di atas al-haq, di atas kebenaran. Maka hidayah atau taufik adalah satu bentuk hidayah yang harus senantiasa kita jaga. Mengingat hati manusia itu selalu berubah-ubah. Peristiwa pamannya Nabi saw Alaihi Wasallam dalam keseharian ia melihat keponakannya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beramal, berbuat, ya, berdakwah, dan ia membela. Tetapi ketika dalam keadaan menjelang sakratul maut, Nabi saw Alaihi Wasallam berada di samping beliau Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta, "Ya ammi, qul la ilaha illallah." Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Ya. Dengan kalimat la ilaha illallah itu kelak akan menjadi hujah bagi saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. untuk bisa memberikan syafaat. Tetapi temannya yang lain mempengaruhinya. Apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu? Ya. Terus dalam keadaan bimbang, yang pada akhirnya ya, pamannya tidak mengikuti apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hidayatu Irsad wal bayan sampai kepada paman beliau tetapi tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis ini disebutkan fastahduni maka mintalah kepadaku mintalah oleh engkau kepadaku hidayah al hidayatu al khassah yaitu al hidayah khasah itu tadi adalah hidayah yang dalam bentuk taufik. Amal hidayah hidayatul amah fahiya hasilatun likulli ahad. Sedangkan hidayah yang sifatnya umum itu bisa terjadi pada setiap manusia. Yang bersifat umum ya tadi hidayah dalam bentuk irsyad wal bayan. Maka seseorang mengucapkan Allahumma dini Ya Allah berilah kepadaku al-huda yaitu petunjuk adalah bentuk permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan hidayah dalam bentuk khusus maupun umum. Fastahduni maka mintalah engkau kepadaku al-hidayah, ai utlubu minni al-hidayah. Mintalah kepadaku al-hidayah. Dengan mengucapkan Allahumma dini ya Allah berilah kepadaku petunjuk. Atau dalam bentuk Allahumma dullani alal khair, ya Allah tunjukilah aku kepada kebaikan. Atau dalam bentuk ucapan-ucapan yang lain, Allahumma waffiqni lahu Ya Allah berilah kepadaku taufik ya. kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam bentuk ucapan Allahumma tsabbitni alaih. Ya Allah kokohkanlah aku. Ya, kuatkanlah aku di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Doa semacam ini adalah doa-doa yang diperbanyak. Nabi sallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak doa untuk mengokohkan keadaan hati. Pengokohan keadaan hati ini adalah bahagian dari upaya seorang hamba untuk menjaga keadaan hatinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini disebutkan ahdikum Hadza jawabul amr. Ini adalah bentuk respon dari permohonan, bentuk jawaban dari permohonan seorang hamba. Ya. Yang meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman talaba minallahi azza wa jal al hidayah barang siapa yang memohon, meminta kepada Allah al-hidayah, petunjuk bisidqin ya. wa iqbalin wa ragbatin hadahu barang siapa yang meminta kepada Allah hidayah bisidqin dengan jujur ya. dengan penuh penerimaan dengan penuh harapan harap mengharap sekali agar diberi hidayah. Hadahu niscaya Allah akan memberi petunjuk kepadanya. Kenapa demikian? annahu qaribun mujibun subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu maha dekat. Mujibun dan Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah zat yang maha mengabulkan permohonan hambanya. Selama hambanya itu memohon hidayah dalam bentuk pada dirinya tumbuh kejujuran. Tidak untuk main-main. Ya. Tidak dalam keadaan lalai, tetapi benar-benar ia membutuhkan hidayah itu. Nah, sehingga seseorang yang benar-benar menginginkan agar dirinya benar-benar terjaga keadaan hatinya untuk selalu menetapi kebenaran Allah akan bimbing ia inilah salah satu upaya kita untuk menjaga keadaan hati jangan sampai hati ini lalai dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak memberikan petunjuk bimbingan agar umatnya tidak lalai merawat hatinya, menjaga hatinya. Dalam bentuk apa? Di antaranya ada zikir, zikir, zikir pagi, zikir sore, dan zikir-zikir yang lain ketika akan tidur, setelah tidur, bangun dari tidur, Zikir ketika akan keluar dari rumah, semua kehidupan pada diri kita itu senantiasa diliputi dengan beragam zikir, zikrullah, agar kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari mulai kita bangun tidur sudah berzikir, Masuk ke kamar mandi kita sudah berzikir. Keluar dari kamar mandi kita sudah berzikir. Keluar dari rumah kita sudah berzikir. Sebelum keluar dari rumah kita sarapan sudah berzikir. Terus semua. 24 jam itu bimbingan syariat agama kita senantiasa menghidupkan zikrullah. Berzikir untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai upaya proteksi keadaan hati kita. Proteksi agar hati kita tidak lalai. Tidak lalai untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasannya syaitan dengan bala tentaranya akan senantiasa berupaya menjadikan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala lalai lalai dari kewajiban-kewajibannya maka tuntunan agama kita untuk senantiasa memperbanyak zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sehari semalam beristighfar bertaubat tidak kurang dari 70 kali. Dalam riwayat yang lain 100 kali dalam sehari semalam. Ya. Itu seorang nabi yang sudah diampuni dosa yang lalu maupun dosa yang akan datang. Bagaimana dengan kita? Tentu kita lebih patut lagi untuk memperbanyak istighfar, bertaubat sebagai bahagian daripada zikrullah. Dalam upaya kita untuk menjaga hati mengucapkan zikrullah ya. dengan mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih adalah bentuk upaya menjaga hati juga. Kenapa demikian? Karena ketika seorang hamba melakukan satu perbuatan dosa, maka satu noktah hitam melekat pada hatinya. Dan tidaklah noktah hitam itu akan hilang kecuali dengan istighfar dan taubat. Jadi memperbanyak mengucapkan istighfar dan taubat adalah bahagian dari upaya untuk menjaga hati kita. Semakin banyak perbuatan dosa, semakin banyak perbuatan kemaksiatan, maka hati itu akan semakin hitam. Dan untuk melebur, mencuci keadaan hati itu yaitu dengan istighfar dan pertaubatan. Itulah upaya-upaya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjaga hati agar hati kita senantiasa hidup. Kalau hati itu hidup ya, diperdengarkan ayat-ayat Allah maka hati itu pun akan bergetar. Wajilat qulubuhum. Ya. Wa idza tuliyat ayatuhu zadathum imana. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ia akan bertambah keimanannya. Itu hati yang hidup. Berbeda dengan hati yang mati. Kering kerontang. Ya, ibaratnya seperti tanah yang gersang, tandus ditanami, tidak akan tumbuh. Ya. Maka hati yang sehat, hati yang bersih adalah hati yang ia tidak terkotori oleh syirkiat, kesyirikan, tidak terkotori oleh dosa-dosa kemaksiatan yang hati itu kemudian menjadi hitam, legam dan semua itu dijaga dengan zikir-zikir dengan amalan-amalan kebaikan dengan sesuatu yang disyariatkan seperti istighfar dan taubat.